Yogyakarta Memunikan akidah Menebarkan sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Amma ba'du Pendengar Radio Muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang bertemu kembali kita pada acara ngaji bareng ya dari dasar yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari bait-bait yang telah disusun oleh Syekh Sulaiman ya Al-Jamzuri rahimahullahu taala ya yang beliau namakan bait ya bait syairnya ialah bait Tuhfatul Atfal yang mana Eh, bait tersebut merupakan bait-bait yang berisi ilmu-ilmu ya tajwid, ya ilmu-ilmu dasar seputar membaca Al-Qur'an. <clears throat> Pendengar radio muslim yang Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya kita selalu memakai ya uh, syarah Tufatul Atfal yang telah diterjemahkan ya uh, oleh Ustadz Abu Ya'la Al-Qurnaidi hafizahullahu taala ya yang berjudul ya yang berjudul Irtiqa Uttilal ya aslinya adalah kitab e, bahasa Arab yang telah diterjemahkan oleh beliau yang artinya e, yang e, buku aslinya ialah Irtiqa Uttilal ya lil tiqaid ya darur tuhwatil atfal ya yang mana e, diberikan atau disyarah oleh pensyarahnya ialah aslinya ialah Abu Abdid Tawab Abdul Majid Ar-Royash yang diberikan takdim oleh Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi MA Hafizahullah Ta'ala. Pendengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum-hukum ya hukum-hukum nun ya hukum-hukum nun masih di pembukaan nah masih di pembu pembukaan sebelumnya di bait ke-6 kita bahas tentang apa tentang nun taskun walit tanwin. Ya, jadi nun yang disukunkan dengan nun nun tanwin. Sobat Radio Muslimah yang insya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita murajaah sejenak bahwasanya ya nun sakinah dengan tanwin itu dibedakan, ya dibedakan. Apa bedanya? Ada sekitar empat perbedaan. Yang mana? Yang pertama, nun sakinah itu adalah nun sakinah asli. Ya, jadi dia adalah asli bukan tambahan. Ya, jadi nun sakinah contohnya ya kalau kita eh, contohkan misalnya taskun atau yakun, ya yakun. Nah, di nun itu nun di paling belakang yakun, kaf nun dengan tanda sukun, maka itu adalah nun sakinah dan dia asli Ya, dan dia as ya Sedangkan tanwin tanwin itu adalah non sakinah yang sifatnya itu zaidah. Ya, yang dia itu za zaidah bukan yang asli ya. Contohnya tanwin banyak sekali ya, misalnya waniyun ya pada isim-isim. Nah, itu merupakan uh, nun sakinah yang zaidah. Yang selanjutnya nomor dua Ya, non sakinah itu itu bisa ada di isim, ya, bisa ada di fiil, ya, bisa ada di huruf misalnya huruf misalnya an nah, an itu itu huruf ya itu itu huruf contoh pada fiil misalnya yakun ya itu pada fi fiil dan seterusnya pada isim juga banyak ya pada isim banyak sekali sedangkan kalau tanwin itu tanwin pasti masuknya cuma ke isim saja ya maka kalau kita pernah belajar bahasa Arab salah satu ciri-ciri isim atau kata benda itu adalah tanwin. Maka tanwin itu pasti masuk ke isim. Tidak bisa masuk ke fi'il, tidak bisa masuk ke hu, huruf. Yang selanjutnya yang ketiga, bahwasanya nun sakinah itu mutawasitoh wa mutoro ya mutator rifah ya jadi dia bisa di tengah ya mutawasitoh bisa di tengah dan bisa di ujung ya nun sukun itu bisa diletakkan di tengah dan bisa diletakkan di u ujung. Sedangkan kalau tanwin itu pasti letaknya di ujung. Ya tidak ada yang letaknya di tengah. Ya tidak ada yang letaknya di di tengah. Yang keempat, nun sukun itu ada di lafat dan ada di tulisan. Ya, dia itu ada saat lafat dan saat ada tulisan dan ada tulisannya pada semua keadaan. Maksudnya bagaimana? Pada semua keadaan ialah ketika dia sukun atau wakaf ya wakaf dan ketika mau lanjut itu pasti dia diucapkan sedangkan kalau tanwin ya dia ada lafadznya saat wasol saat wasol itu lafadznya ada ya contohnya khairayyarah nah itu kalau misalnya mau wasol itu a ah, ada dan berefek dia menjadi nanti hukum hukum gunnah ya hukum di situ khairai yara hukum hunna <clears throat> ya hukum idgham bi hunna nah sedangkan kalau pada tulisan ya pada uh, tulisan itu tidak ada ya ketika kita wakafkan ya contohnya misalnya kita mau uh, bicara uh, khaira gitu ya khaira nah, kalau misalnya mau berhenti di kata roh maka khairon ya itu tidak tidak terucap Pendengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terus bait ke-7 kemarin kita sudah belajar tentang idhar ya Tentang id, idhar ya Apa itu idhar kemarin ya bahwasanya idhar secara bahasa itu jelas ya Secara bahasa jelas Nah dinamakan idhar kemarin ya Sebabnya idhar itu karena apa? Bu'ida makroju ya nuni an makhraji hurufil idhari Yaitu jauhnya huruf nun dengan huruf-huruf idhar. Nah, itu sebab kenapa dia idhar. Makanya dibaca je, jelas. Apa huruf apa uh, huruf-hurufnya? Ya huruf-hurufnya adalah huruf al-halq yang ada di tenggorokan. Contohnya kalau di buku disebutkan di bait ke-8. Hamzun un thumma ainun ha'u. Jadi hamzah, kemudian ha, kemudian ain, ya, kemudian ha. Ya. Terus o, oh, ya o dan kho. Nah, itu merupakan huruf-huruf dari huruf-huruf idhar ya, huruf-huruf idhar yang mana kita harus baca dengan je, jelas. Tidak boleh ketika kita uh, membaca Al-Qur'an bacanya dengan apa? Dengan didengungkan. Contoh <clears throat> misalnya ya man amana kok malah kita membacanya man amana ya man amana nah ini merupakan sebuah ya sebuah tindakan yang kurang tepat bacaan yang kurang kurang tepat terus misalnya min hasanah ya min hasanah ya, maka kita bacanya dengan jelas bukan dengan dengan dengung Sobat Radio Muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita masuk materi baru yaitu materi ke-9 yaitu materi tentang idgham. Ya. Penulis ya Al-Mu'alif rahimahullahu taala mengatakan dalam bait syairnya nomor 9 Wasani idgham ya wasani idgham bisaitatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Nah. Ya jadi wasani sedangkan yang kedua ya yaitu hukum idgham. Kemarin sudah kita belajar hukum id idhar. Nah, yang pertama dua adalah idgham ya bisitatin atat dengan huruf-huruf yang ada ya fiyar muluna. Jadi huruf idgham itu di apa dikumpulkan dalam satu kata yaitu yar muluna ya yar muluna atau yar maluna ya di sini memang ya ada yang mengatakan eh, di apa di nuskhoh yang lain di uh, apa di bacaan yang lain itu bisa dibaca yarmuluna. Ya, wa fin nuskhi ukhra yarmuluna bidhammi mim. Ya, jadi yarmuluna itu ada, yarmaluna juga a juga ada. Ya, jadi dua-duanya ada. Nah, apa sih yarmuluna itu? Ya ya ra mim lam wawu dan nun. Itu merupakan huruf-huruf idgham. Kalau ditanya, apa huruf-huruf idgham? Nah, kita akan jawab yarmuluna. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun atau yarmaluna. Nah, seperti itu. Ya, boleh-boleh saja kita jawab dengan seperti seperti itu. Jadi ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Aindahum qad sabatat yang telah tetap menurut ulama ya para ulama ya maksudnya ulama-ulama ki kiroat Pendengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jelaskan ya pada kesempatan kali ini tentang masalah idgham. Idgham ya menurut bahasa adalah ya mema memasukkan ya menurut bahasa adalah mema memasukkan yaitu idkhalu harfi sakin fi harfin mutaharrik ya, ya yaitu memasukkan huruf sukun ya memasukkan huruf sukun ke dalam apa? Huruf yang berharokat. Ingat, ke dalam huruf yang berharokat. Ya. Dalam kata apa? Kata yarmuluna. Ya, di salah satu huruf ya, ro, mim, lam, wawu, dan dan nun. Ya, bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsil harfi tsani. Nanti di sini dijelaskan bahwasanya ada perbedaan antara nun wawu e, nun sama mim ya dengan ya ro lam wawu. Pendengar dan seluruh muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini jelaskan bahwasanya dan keduanya menjadi satu huruf yang bertajdid seperti yang kedua. Nah, ia ada pada enam huruf terkumpul dan kata yar malunya, ya. Tetapi ia terbagi menjadi dua. Nah, jadi uh, idgham sendiri itu terbagi menjadi menjadi dua. Nah, sebab penamaan idgham. Kenapa dinamakan idrom yaitu sebab idrom nun sakinah atau tanwin ya fi nun adalah apa dikarenakan nun dan mim itu yustarokani fi jami'i sifat wa yakhtilifani fil makhraj jadi nun dan mim yaitu idrom ya sebab idrom itu sebab idromnya nun sakinah atau tanwin di dalam nun ya yang semisalnya atau di dalam mim ya yang sejenis karena nun itu nun dan tanwi, dan mim itu yaitu uh, bersekutu yaitu apa dalam sifat dan berbeda dalam dalam makhraj. Nah, itu merupakan uh, penamaan sebab idgham. Pendengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di sini diterangkan bahwasanya Ia ada pada enam huruf Terkumpul dalam perkataan yarmaluna Tetapi ia terbagi menjadi dua Yang kita kenal dengan idgham bi gunnah dan idrom bila bila gunnah. Kita akan lanjutkan. Lakinnaha kita lanjutkan ke matan lakinnaha kismanin kismun yudghama. Ya, akan tetapi ia terbagi menjadi dua. Kismani, kismun yudghama. Apa itu? Fihi bi gunnatin. Di dalamnya ada gunnah biyanmu di kata-kata yanmu ulima ya di kata-kata yanmu ulima maka yang sudah diketahui. Nah, jadi yanmu itu merupakan run gunnah idgham bi gunnah. Ya, kata-kata yanmu itu untuk contoh-contoh idgham bi bi gunnah. Ya, di sini dicontohkan mim, nun, wawu, ya. Di situ dicontohkan. Misalnya, ya misalnya mim, nun, wawu, ya. Di situ dicontohkan minur ya min nur. Nah, di situ diperhatikan ada tasdidnya. Di kata-kata nun yang kedua ada tas tasdid menandakan kita harus bagaimana? Harus ya eh, menekan atau eh, di situ seperti apa? menahan, nggak boleh cepat-cepat ya. Min nur kita masukkan ya nggak boleh kita langsung min nur ya min nur nah, itu tidak tidak boleh terus Masalam ya, masalamma masalamma ya, lam lamma. Jadi jangan langsung, jangan bagaimana? Masalal atau masalama, masalama. Nah, itu termasuk kurang kurang tepat. Ya, jadi bagaimana? Masalamma. Nah, lam ketemu mim. Ya, lam yang ditanwin ketemu mim. Yang selanjutnya itu adalah rishawatu walahum ya rishawatu walahum nah, Pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kita tadi sudah membaca bahwasanya keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti yang kedua Nah di sini kenapa Rishawatu ya di sudah Doma tanwin ketemu wawu kok nggak ditasydid kok nggak kayak atas atasnya ya kok tidak seperti yang ada di atas-atasnya. Contohnya minur, masalam, ma itu pasti di tas tasdid. Nah, kenapa kok wawu itu tidak di tasdid? kira nah, kira-kira apa nih Kak jawabannya nih? kira nah, kira-kira apa nih Kak jawabannya? Karena nun atau tanwin bertemu wa Mm -hmm. otomatis sudah langsung masuk idgham. Otomatis sudah masuk idgham. Oh, nah, maksudnya apa ini? <laughs> ya. Nah, jadi memang ada uh, perbedaan ya. Perbedaan di sini maksudnya uh, kalau non dan mim kalau kita buka lagi di buku tajwid Imam Syafi'i yang hitam ya itu namanya adalah idgham ka kamil. Ya idgham idgham kamil. Nah, sedangkan yang wawu sama ya itu namanya nanti idgham idgham nakis. Ya idgham itu idgham nakis, makanya dia tidak ditas tasdidkan. Nah, namun namun ya, kalau kita buka Al-Qur'an cetakan ya e, cetakan misalnya yang apa? yang misalnya bukan Madinah atau Mesir itu wawunya itu ada tasdidnya. Ya, wawunya ada tas tasdidnya. Ya, tidak masalah kalau misalnya memang bacaannya tepat. Ya, yang masalah itu jika ketika bacaannya sah, salah. Oke, nah jadi tadi alasannya karena dia idrom nah nakis, bukan idrom kamil. Sedangkan yang idrom kamil nun dan mim adalah idrom kamil. Ya, wawu dan ya nanti ya di bagian ya nggak ada lagi tasdidnya karena dia bukan idrom kamil yaitu idrom nakis. Ya, apa itu idrom kamil idrom nakis? Ah, mungkin nanti bisa buat kuis misalnya gitu ya. Nah, bisa dibuka lagi di bagian uh, apa? buku tajwid Imam Syafi'i yang hitam. Nah, ada bagian idgham kamil, ada bagian idgham naqis. Pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Contohnya di situ, ya. Barquyaj'alun, ya Barquyaj'alun. nah jadi kalau qaf ketemu tak qaf ya ditanwin ketemu ya nah kita hati-hati jangan cepat-cepat ya bacanya jangan keburu-buru bacanya harus ditahan se sejenak ya karena di situ ada gun gunna ya ada idgham bi gunna ya jadi bacanya barqui ya barqui jangan bacanya barqui yaj'alun ah ya kurang kurang tepat ya karena di situ ada gunnahnya ada ada idghamnya ya idgham bi bi gunnah Terus selanjutnya mimmal ya, mimmal. Nah, di situ ditahan ya, sudah sudah seperti tadi contohnya. Miu ya, miwal ya, miwal. Nah, di sini ha, miwal. Nah, di sini kok apa? No, wawu ya, di situ wawunya dikasih dikasih apa? Tas tasdid. Nah, ini ada apa lagi? Nah, ada apa lagi di sini? Ya, sedangkan may ya may ya wallahu alam ya miwal ini mungkin uh, kalau mengikuti kaidah ya kaidah apa kaidahnya tul penulisan di mushaf Madinah ya mungkin kurang tepat ya kurang tepat miwal ini di sini ada tas tasdid tapi kalau mengikuti kaidah penulisan uh, dengan ya seperti yang ada Quran di Indonesia misalnya ada tanda tangan depak RI nah, itu seperti ini memang tulisannya ya tidak masalah ya tidak masalah yang penting bacanya bacanya tepat ya miwal ya terus mayakul ya, nah, di situ ditahan dulu mayakul ya hitatun nafir hitatun nafir jadi jangan sampai hitatun nafir lakum misalnya gitu ya hitatun nafir lakum tun naghfir lakum ya tidak ada gunnahnya atau tidak ada idghamnya ya yang selanjutnya di situ dicontohkan lagi nasabau wasihra nasabau wasihra ya, seperti itu ya jadi ada contoh-contoh ya jadi ada ma'nun sakinah dan ada ma'a tanwin di sini lengkap contohnya ada nun sakinahnya terus ada tan tanwinnya. Jadi itu merupakan contoh-contoh yang bigun biguna. Ya, maksudnya biguna tadi ya kita harus memasukkan huruf kita ke ya huruf yang sebelumnya ke huruf yang setel, setelahnya diiringi dengan gun gunah maksudnya apa dengung ya diiringi dengan de dengung ya kita tidak membahas tentang kamil dan nakis bagaimana cara membedakan antara keduanya nah, karena ini memang pembahasannya yang cukup lanjut ya kak ya. Jadi uh, mungkin untuk diketahui secara apa secara mendetail itu mungkin kalau lewat uh, radio mungkin kurang gitu ya kurang karena suaranya akan sama saja ya akan sama saja padahal ada sedikit perbedaan cara memasukkan idiom kamil dengan idiom na napis itu ada caranya tersendiri yaitu untuk tingkat lanjut tapi ketika kita membaca dengan Eh, ya biasa gitu ya. Maksudnya kalau kita masih awal-awal ya boleh-boleh saja. Yang penting ingat kita harus menahan dan kita harus memasukkan dan digunakan. Itu saja intinya. Ya wisyawatu walahum. nggak boleh wisyawatun walahum. Atau kita udah masukkan tapi kok kita cepet-cepet wisyawatu walahum. Nah, itu kurang kurang tepat. Maka uh, membaca Al-Qur'an itu ada rambu rambu-rambunya. Dengar radio muslim yang insyaallah Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita uh, lanjutkan lagi di bait yang ke-11 yang mudah-mudahan kita uh, bisa membaca dengan lengkap. Oke ya. Nah, tadi di di apa di bait ke uh, eh, bait ke-11 ya. Sekarang kita bait ke-10 ya. Tadi 10. Nah, nanti tadi ada catatan ya yudghoma di situ bisa ditulis yudghom ya lakinna kismani kismun yudghama itu bisa kita tulis dengan lakinna kismani kismun yudgham ya jadi nggak ada manya nggak di nggak di apa nggak ada a, alifnya nggak ada fathahnya di situ ya itu informasi saja sekedar tambahan ilmu tentang apa tentang bait eh, bait-bait fatul atfal ternyata ada yang menulis dengan yud yudgham terus Ulima juga ada catatan, ada bacaan juga fihi bi biyan biyanmu ulim. Enggak dibaca manya. Nah, itu a ada. Nah, itu tergantung naskahnya atau manuskrip yang digunakan untuk a acuan. Pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di bait ke-11 sedikit eh, gitu ya illa idza kana bi kalimatin fala tudgim ka dunya summa sinwanin tala ya illa kecuali nah ini perhatikan kecuali jika ya idza kana jika dia ya jika dia itu bikil mat ya, kana jika keduanya bikil matin fala di dalam satu kah, kata kilmah itu satu kata. Ya, fala, maka janganlah to the tudrim. Janganlah to the tudrim atau dibaca to the rom itu boleh. Fala to the tudrim atau fala to the rom itu boleh. Kadunya seperti kata-kata dunia, summa sinwanin tala. Kemudian kata-kata sinwan tala cara bacanya. Ya, berikut ini. Ya, pendengar di muslim insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa kata yang patut kita perhatikan. Ya, coba kita lihat di bagian tanbih. Ya, di bagian tan tanbih. Kita ke tanbih dulu, ya. Bukan ke idgham bi ghairi hunnah, tapi ke tanbih dulu. Tanbih catatan. Apabila terkumpul huruf nun dan ya atau wawu pada satu kata, ya apabila non sukun atau tanwin tadi berkumpul uh, non sukun ya tepatnya non sukun bertemu dengan wawu dan ya dalam satu kata maka tidak dibaca dengan dengung tidak dibaca dengan idgham ya tidak dibaca dengan idgham tepatnya ya tidak dibaca dengan id idgham ya namun cara membacanya adalah jelas idhar ya atau hukumnya itu idhar mutlak ya dia bukan masuk idhar halqi yang sudah kita pelajari sebelumnya jadi ada idhar lain yaitu idhar mu mutlak nah, ya ada idhar mutlak ada idhar halqi ingat hukum namanya idhar mutlak nah, ini kadang keluar gitu ya di ujian-ujian itu kadang keluar nah, saya pernah ujian gitu keluar seperti ini ya sinwanun kinwanun bunyanun dunia ya namanya adalah idhar idhar mutlak ya hukum seperti ini karena apa karena ingat bahwasanya pengertian dari idgham bi guna atau bila guna tadi ketika itu dua kata baik dia huruf atau isim ya sedangkan yang kita pelajari yang di bagian tanbih itu dalam satu kata kata. Contohnya sinwan itu bukan dua kata, ya bukan short terus ada spasi bukan, tapi dia satu kata. Kinwan satu kata, bunyan satu kata, dunya nah, itu satu kata. Maka kita tidak baca sinwanun dengan kata-kata siwanun ya siwu ya siwanin ya, itu keliru atau kiwanin itu keliru. Buyanin, buyanin ya itu keliru. Ya aduya, aduya misalnya kita membacanya seperti itu. Nah, itu kurang tepat atau salah atau keliru. Maka kita membacanya dengan bagaimana? Ya, bacanya dengan cara diidharkan. Ya, dengan cara jelas bacanya. Maka bagaimana cara membacanya? Ya, sinwanin ya sinwanin ya. terus apalagi inwanun ya inwanun terus apalagi bunyanun ya bunyanun terus apalagi adun ya nah maka itulah makna uh, itulah beberapa kata yang ada di dalam al Al-Qur'an maka uh, kita hafalkan ya ada empat kata itu saja di dalam Al-Quran yang menggunakan idhar mu mutlak. Ya, selain itu, ya Allah alam sepertinya tidak tidak ada. Apa sih faedahnya? Ya, mengenal idhar mutlak ini ialah faedah idgham adalah meringankan ya eh, faedahnya idgham adalah meringankan pengucapan karena berat-beratnya lisan untuk kembali kepada makhraj yang pertama atau kepada makhraj yang mende mendekati maka dimasukkan ya bahasanya di idgham diidghamkan itulah faidah dari kita mempelajari idgham yang intinya ketika kita membaca Al-Qur'an ketika ketemu non mati atau ketemu tanwin ya baik itu dhammah tanwin kasrah tanwin ya fathah tanwin maka jika setelahnya termasuk huruf-huruf idgham yaitu yarmuluna ya atau ra atau ya mim atau lam atau wawu atau nun maka kita cara bacanya, cara membacanya adalah kan dan diidghamkan. Ya, kecuali tadi bila uh, apa uh, kalau dibila guna nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Ya, maka kita uh, harus tahu ya apa beda biguna dan bila guna. Kalau biguna dengan guna. Kalau bi ghairi guna ya otomatis dia tidak pakai gunnah lanjut mil ladunhu contohnya. Kalau lam mil ladunhu, maka kita tidak baca mil ladunhu mil ya mil itu merupakan gunnah. Ya. Beda dengan tadi kalau tadi minur minur maka itu ada gunnahnya. Tapi sama-sama idrom ya sama-sama idgham yaitu dimasukkan ke huruf setelah setelahnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya insyaallah uh, kita lanjutkan di pertemuan mendatang untuk bagian materi yang pada saat ini kita sampai kepada pembahasan idgham biguna dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan mendatang idgham yang bighairi guna atau bila bila guna insyaallah taala ya pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan kepada KRB Yuliantoro yang telah memberikan materi kepada kita semua. Alhamdulillah Sobat Muslim telah kita ikuti dan kita dengarkan bersama. Saksi materi tadi matan ke-9 dan sampai dengan ke-11. Sobat Muslim ya, tentang idhom. Dan tadi pembahasan tentang idhom biruna, Sobat Muslim ya. Dan ada faedah-faedah baru yang tadi kita dapatkan. Alhamdulillah. Nah saat ini kita masuk di sesi interaktif Sobat Muslim. Uh, kita akan jeda sebentar. Nanti sobat muslim silahkan bisa siapkan mushafnya. Untuk praktek sesi praktek kali ini Quran surat Al-Fajr ya. Iya. uh, uh, nanti surat Al-Fajr mungkin kita potong gitu ya ayat hmm. 1 sampai mungkin 15 gitu ya. Baik. Ayat 1 sampai 15 insya Allah. Baik. Nah Sobat Muslim nanti silakan bisa persiapkan mushafnya. Jika sudah siap nanti silakan bisa praktik langsung dengan telepon ke nomor 0823 2727 5333 ya. Dan uh, nanti Sobat Muslim bisa sekaligus tanya-tanya misalnya tentang materi pada kesempatan hari ini atau materi sebelumnya, nanti bisa ditanyakan sekalian. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami di 1467 AM dan di www.radiomuslim.com, memurnikan akidah menebarkan sunnah. Obrolan santai bersama Kang Uus, dan Mas Mamet. Hmm. Kang, aku iki kadang isin, soale kerap digongon jadi imam, Ji. Lah ya apik no. Apik piye? Lah bacaan Al-Fatihah kuwi iki sih ting pletot ngene, Ji. Makane sinau, Mas, ben iso bener bacaane. Sinaune nang endi, Kang? Neng radio muslim bae sih. Apa ya ono? Sampean bisa ngikuti program belajar ngaji dari dasar setiap Ahad jam 20 waktu Indonesia Barat. Wah, aku melu iki. Yo yo. Ikuti program belajar ngaji dari dasar bersama Kak Herbi Hafizahullah setiap Ahad jam 20 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.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 Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda. Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah, mendebarkan sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Muslim, pendengar Radio Muslim di 1467 AM dan di www.radiomuslim.com Kembali lagi bersama kami di program Tahsin Ngaji dari dasar dengan buku Tuf, Syarah Tufatul Abfal bersama KRB Yuliantoro Hafizullah Ta'ala Kita kali ini ada di sesi praktik Sobat Muslim atau interaktif Silahkan bagi Sobat Muslim yang ingin praktik atau menanyakan mengenai materi kepada KRB Bisa telepon ke nomor 0823 2727 5333. Uh, dan juga bisa disiapkan mushafnya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita praktik Quran Surat Al-Fajr dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-15. Bisa telepon ke nomor 0823 2727 5333. Sembari menunggu penelpon, kita praktek seperti biasa KRB ya. Ya, insya Allah ta'ala kita akan praktek ya hmm. nanti sembari kalau misalnya mau ada yang uh, mungkin setoran hafalan silahkan atau mau tanya seputar materi silahkan ya atau mau tanya ya di layanan WA atau SMS silahkan ya kita akan coba ya membaca di bagian surat Al-Fajr yang mana surat ini adalah ya, surat makkiyah yang mana eh, cukup panjang ya maka kita potong jadi dua yaitu kita akan membaca surat Al-Fajr dari ayat 1 sampai ayat ke-15 insyaallah taala dan kita akan coba kupas satu persatu hukum-hukum yang ada di dalam ya surat tersebut. Nah, sebelumnya seperti yang kita bahas kemarin ya di apa di surat Al-Balad ya di kata-kata ayah sabu alam ya rohu, nah itu adalah hukumnya kemarin ya kita sembunyikan dulu gitu ya ya biar teman-teman ikut mencarinya apa hukumnya yaitu mat silah al kubro nanti ada mat silah as as sugro ya seperti itu Ya, sobat radio muslim yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi merupakan pembahasan yang kemarin kita uh, bahas. Sekarang kita akan bahas atau kita akan baca di surat Al-Fajr. Nanti uh, mungkin bisa bareng ya Kak ya? Uh, bisa bareng. Maksudnya uh, kita akan coba uh, praktik gitu kan. Oke, nah. <clears throat> kita ta'awudz terlebih dahulu ya.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 Kita lanjutkan. Wal fajr. Wal fajr. Nah, jadi roknya tebal di sini ya. Wal fajr. Coba. Wal fajr. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Nah, jadi shinnya kita sukunkan terlebih dahulu baru ke ro. Ya, walayalin ashr ashr ya jadi shinnya kita sukunkan dulu baru keroknya coba mas ulangi walayalin ashr nah, ashr nah ini ya kurang kurang tepat tapi sudah ya cukup baik gitu ya ashr ya kayak uh, shinnya itu belum ditampilkan seperti ya jadi ashr ya ashr jadi shinnya yang dominan ya shinnya yang dominan memang ada Eh, perlu effort kalau rok ini di akhir ya perlu effort lebih tapi ya ya insya Allah tidak masalah gitu ya seperti tadi Oke, ya kita lanjutkan lagi wasyaf'i wal watr coba wasyaf'i wal watr nah, oh, jangan watr ah, <laughs> ini kan uh, rada bagaimana gitu ya watr ya. jadi taknya dulu kita uh, apa kita sukunkan nah, baru karo ya watr watr nah, seperti itu ya rada rada sulit gitu ya kalau uh, tidak intensif kadang uh, cukup sulit ya, tapi tidak masalah ya tidak masalah ya karena uh, ada standar-standarnya masing-masing nah ya walaili idza yasr coba walaili idza yasr oke okay, udah bagus Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Coba. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah, hijr di sini adalah roti tipis bacanya ya hijr. Jadi jangan dibaca hijr. ya hijr. ya seperti tebal sekali. Ya, seperti tebal sekali. Bedakannya gimana gitu kan? Nah, hijr ya hijr dengan hijr. Nah, ya beda ya, hijr. Hijr. Nah, beda. Nah, maka yang yang hijr itu kurang tepat karena di situ roknya rok di rok tipis, rok tarkik, bukan rok tafkhim. Ya hijr. Ya hijr. Hijr. Jadi beda dengan hijru. Nah, begitu. Nah, nanti uh, coba dibuka lagi di buku Tajwid Imam Syafi'i di situ ada ra ya yang mana caranya bagaimana membaca ra tebal dan roti rok tipis dan otomatis ini harus pakai guru. Kalau mau belajar intensif ya harus tatap muka dengan guru bagaimana cara membaca rok yang seperti seperti ini. Ya tapi seperti tadi gambarannya ya bukan hijr ya hijr ya, hijr itu tebel ya hijr biasa aja hijr nah, itu te, ya biasa ya atau uh, kalau kita sering mendengar Ustadz Abdul Rahim ya itu bacanya uh, di, lebih ditipiskan lagi hijr ya hijr gitu lebih tipis gitu kita lanjutkan lagi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad coba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad allati lam yukhlaq misluha fil bilad oke ya jangan jangan sampai kita berhenti ya allati lam yukhlaq misluha kadang karena gara-gara ada kol-kolah gitu ya kadang kita bisa berhenti di situ tapi tadi sudah bagus Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Coba. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Oke, nah jadi jabus ya, bus ya di situ sotnya tebal ya jabus sokhra sokhra nah, bil wad oke kita lanjutkan wa fir'auna dzil autad wa fir'auna dzil autad oke okay, ya wa fir'auna dzil autad firnya disitu tipis ya alladzina taghaw ya alladzina taghaw fil bilad Alladzina taghaw fil bilad. Oke, okay, jadi taghaw ya bukan bacanya togo fil bilad gitu ya. Atau togau, togu bukan tapi alladzina togau ya togau di situ wawunya disukunkan. Lanjut ya. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب Nah, tadi fasabba alaihim alaihim ya jangan ada ada apa eh, qalqalahnya. Ya, lanjut ya. Inna rabbaka labil mirsad. إن ربك لبير إن ربك لبر إن إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن nyampe enggak ini coba فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Oke, masya Allah ya sudah bagus ya sudah lumayan bagus cukup baik. Nah kita akan coba bahas satu persatu yang mengenai hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya, contoh yang pertama ah, Ah, di pertama ada al-fajr ya wal fajr. Di situ ada al-qamariyah fajr. Di situ ada ra yang mana ya dihukumi dengan apa? taf tafkhim. Ya karena sebelum ra itu ada jim yang disukunkan dan sebelumnya itu fathah bukan kasrah. Ya, bukan kas kasrah. Kalau kasrah nanti hukumnya tipis. Ya. Terus walayalin ashr. Ya layalin itu ada idhar. Ya, ada idhar. Ashr itu juga tafkhim. Ya. Wasyaf'i. Ya, wasyaf'i wal watr. Ya, jadi wat ya di tak di ra itu sama kayak tadi sebelumnya tebal juga wal walaili idza yasr ya, yasr di situ apa sama ya seperti sebelumnya ditebalkan walaini ida yasr. Jadi jangan uh, cuma apa walaini ida yasr ya yasr ya, enggak ya, kelawan ada rok di situ. Terus hal fi dzalika qasamul. Nah, ini yang besok kita akan pelajari qasamul ya non mati uh, tanwin domah tanwin bertemu dengan lam ya bertemu dengan lam ya qasamul lidhi hijir ya hijir ya itu adalah hukum idgham bila bila guna qasamul ya, sedangkan hijir di situ ya itu adalah hukum dari ra tarqiq ra tipis terus alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad alam taro di situ memati bertemu dengan ta yaitu hukumnya adalah i idhar idhar syafawi ya alam taro fa'ala rabbuka bi'an ya terus iramadzatil imad ya sebagaimana biasa ya di ya, amat tabii, tidak ada yang uh, aneh di sini tidak ada yang tambahan-tambahan lagi allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad ya, semua di sini tadi ya setelah rabbuka bi'ad itu harus ada kolkolahnya bi'ad imad ya allati lam yukhlaqo ya yukhlaqo misluha fil bilad yukhlaqo itu merupakan ya kalau kita wasalkan maka itu adalah kolkola su sugro ketika fil bilad itu kolkola ku kubro wa thamudalladzina jabus sakhra bil wad ya. Di sini tadi juga uh, ada beberapa contoh untuk idgham biguna. Kita misalnya kalau tilik lagi ke halaman uh, eh, ke ayat kedua walayalin ashriu ashriu ya ashriu kalau mau lanjut ke ayat ketiga, ketiga terus alladzina taghaw fil bilad ya faaktsaru fihal fasad ya seperti biasa di sini maftopi ada qalqalah Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Nah, sabba itu di situ ada tasdid, jadi hati-hati jangan cuma langsung fasabba tapi fasabba alaihim. Nah, him rabbuka itu him di situ merupakan ya uh, eh, idarsya syafawi. Sawta adab. Ya, sauta adab. Kalau sauta adab kita teruskan ke ayat selanjutnya, maka itu hukumnya adalah id idhar. Inna rabbaka labil mirsad. Inna di situ dihukumi gunnah ya maka enggak boleh cepat-cepat ya. Misalnya inna rabbaka labil mirsad tapi ditahan sejenak. Inna rabbaka la inna inna ditahan se sejenak. Terus fa fa'amal insanu ya fa fa'amal insanu mim di situ ditasydidkan maka di situ juga ada hukum gunnah ya fa'amal fa'amal ya bukan cuma fa'amal insanu ah, itu tidak te, tidak tepat ya insan itu ada hukum ih ikhfa idza mabtalahu ya mabtalahu di situ ada uh, qal qalqalah ya mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu nah di situ ada waw waw kecil Ya, kalau tadi kita tahu bahwa itu mat silah al-kubra, kalau ini adalah mat silah sugro ya. fayakulu rabbi akroman <coughs> ya, rabbi akroman Situ ada mat tobi bertemu dengan ham hamzah. Ya, kalau seperti itu bagaimana? Ya, mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ya, berarti hukumnya kalau tidak dalam satu kata Berarti mat wajib mutasil atau majais munfasil. Majais. majais Nah, majais mun munfasil. Ya, nah, udah hafal ya karena kemarin udah jelaskan ya infasola terpisah. Nah, kalau pisah tidak satu kata, maka dia uh, eh, Robbi akroman itu tidak satu kata maka dihukumi majais mun munfasil. Boleh kita baca dengan dua kalau kita ikut jalurnya Thayyibatun Nasar dan kita baca 4 atau 6 kalau kita ikut jalurnya syati syatibiyah. Bukan sembarangan uh, membacanya dengan apa? Dengan 2 atau 4 atau 6, tapi mengikuti kaidah. Ya, kalau 2 ya ikut jalur Thayyibatu Nasr, tapi kalau 4 atau 6 ya kita mengikuti jalurnya syati syatibiyah. Wallahu taala alam bisawab. Oke. Okay. Itu Kak, tadi sudah kita baca, kita sudah kumpas secara mendetail untuk ayat tersebut. Baik, jazakallah khairan Kak Herbi telah um, memberikan penjelasan kepada kita semua dan insya Allah bermanfaat Sobat Muslim ya. Semoga kita uh, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk me, apa, belajar, belajar membaca Al-Quran dengan benar dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sepertinya ini belum ada telepon Kak Herbi. Ya, Mungkin ada ini untuk Kak Didin ada pertanyaan sedikit. Ya, Jadi untuk apa hunah atau dengung itu disesuaikan sama temponya kita masing-masing speed tuh KRB ya? Iya. Atau... Oh. Jadi hmm. untuk masalah guna itu menyesuaikan bacaan kita. Bagaimana kita membaca satu huruf, dua huruf atau mungkin empat huruf gitu ya. Nah, jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya jika ritme atau kecepatan bacaannya itu tidak sama. Ya, contoh misalnya ketika kita membaca Al-Fatihahnya dengan cepat misalnya ya misalnya alhamdulillahi rabbil alamin misalnya seperti itu nah terus baca Anasnya ya kalau misalnya beda surat itu boleh-boleh saja gitu ya beda surat boleh-boleh saja kita uh, beda kecepatan gitu bacaan gitu ya beda kecepatan kalau dalam satu ayat ya satu antar ayat pun boleh beda kecepatan tapi kalau antar kalau satu ayat itu tidak boleh beda kecepatan hmm. misalnya Alhamdulillah terus bisanya cepat Alhamdulillahi Rabbil Nah ini bermasalah Ini tidak diperbolehkan Tapi kalau antar ayat itu diperbolehkan uh, Tapi lebih bagusnya Lebih baiknya itu semuanya sa sama nah, Misalnya nih misalnya Kita udah baca Al-Fatihahnya cepat Terus misalnya baca Anas Misalnya baca Anas Anasnya gimana misalnya Misalnya Qul a'udhu bi rabbin nas Itu pas Misalnya bacanya lambat kayak tadi ya. Tapi kalau bacanya cepat, qul a'udzu birabbin nah, nas. ya. Jadi mengikuti tempo bacaan bacaan kita. Jadi uh, kita tuh punya sense gitu ya bahwasanya oh ini sudah cukup, oh ini belum. Ya, maka uh, kalau lewat apa? ukuran-ukuran itu kurang kurang tepat ya, ukuran-ukuran kurang tepat ya, ya misalnya kalau guna memang tidak ada anu ya, ya tidak ada kesepakatan ya saya belum pernah uh, menemukan bahwasanya guna itu misalnya harus 4 harokat gitu ya harus 6 harokat Allah taala alam bisawab gitu Kak Baik, jazakallah khairan Kak jawabannya dan uh, semoga bisa menjadi kejelasan ya bagi kita juga yang sedang belajar. Dan mungkin sebagai penutup. ya, Uh, silakan Kak Erwin. Uh, sobat radio muslim yang insyaallah Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tadi kita sudah sedikit membahas tentang idrom, ya di bait ya matan ya tufatul atfal, kemana matan ini sangat penting untuk para penuntut ilmu Al-Quran yang masih dasar gitu ya, yang masih uh, pemula, ya kita juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ya kita bisa ya untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita dapatkan dan sekali lagi ya ini penting untuk kita pelajari ya ini penting sekali untuk kita pelajari karena uh, ini menyangkut tentang bacaan Al-Qur'an kita tiap harinya apalagi ya, di dalam bacaan-bacaan so, salat maka ini sangat dianjurkan kita belajar yang seperti seperti ini minimalnya Al-Fatihah kita itu benar gitu ya minimalnya Al-Fatihah kita itu benar ya, maka bagaimana agar tepat agar benar ya kita harus mempunyai guru atau belajar dengan seseorang yang mungkin sudah bagus bacaannya ya agar apa agar bisa ditaskiah atau agar bisa diibaratkan bacaan antum sudah sudah baik, sudah sudah benar. Maka kita semangat dalam belajar ilmu ilmu-ilmu tajwid. Ya, itu saja. Ya semoga pada kesempatan kali ini ya kita diberikan ya kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kita dalam dalam belajar. Ya semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Nah, enggak. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan, donasi terbaik, terbaik Anda, terbaik anda. ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari, Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.